apa nasihat Ustadz maraknya sekarang hamil di luar nikah ini disebabkan karena meninggalkan perkawinan karena dihalangi perkawinan karena takutnya perkawinan karena jauhnya dari agama masuknya kebudayaan barat sehingga bebas orang nik saya diberitahukan oleh banyak uh, kaum muslimin kehidupan sekarang terutama kehidupan masyarakat pemuda-pemuda dan pemudi itu demikian bebasnya. Kalau kehamilan dahulu di luar nikah sangat aib sekali, sekarang tidak menjadi aib, bahkan hampir-hampir menjadi satu kebanggaan tersendiri. Bahkan memang harus lazim kegadisannya telah hilang sebelum dia nikah. Begitulah kurang lebih. Oleh karena itu harus kembali kepada din Kalau kita kaum muslimin Dan menutup pintu ini dengan jalan secara syar'iyah Di antaranya dengan menikah Kemudian kembali tobat kepada Allah Menumbuhkan perasaan, menumbuhkan ketaatan Dan lebih daripada itu menuntut ilmu Yang akan diterapkan dengan amat Bergaul dengan orang-orang yang baik-baik menciptakan lingkungan masyarakat yang baik ini semua bisa dicegah dari mulai keluarga kemudian masyarakat di sekolah-sekolah kemudian menutup atau mengurangi berbagai macam kerusak, kerusakan yang akan masuk di tengah-tengah keluarga atau masyarakat kaum muslimin Luar biasa. Kejadian seperti ini menjadi satu kebanggaan. Bahkan wanita dihamili oleh beberapa orang laki-laki. Sehingga sulit yang mana laki-laki yang akan bertanggung jawab. Tetapi apabila dua orang berzina, kemudian eh, hamil, maka segera dinikahkan keduanya. Dan laki-laki yang menghamilinya, menghamilinya lah yang paling berhak menikahi dia kalau kedua-duanya mau kalau salah satunya nggak mau maka dia jadi apalagi kedua-duanya dan pernikahannya sah karena yang pertama nikah yang pertama zina yang kedua nikah zina tidak bisa mengharamkan pernikahan yang Allah telah halalkan tidak sebagaimana sebagian orang mengatakan ditunda dulu per pernikahannya sampai wanita itu melahirkan anaknya atau dinikahkan dulu kemudian nanti nikah ulang lagi ini batil menyalahi ijma sahabat karena menikahi wanita yang dihamilinya sendiri itu sah karena dia sendiri yang menghamilinya yang dibicarakan oleh ulama kalau yang menikahinya itu adalah yang bu laki-laki yang bukan menghamilinya haram tidak boleh santun sampai wanita itu melahirkan